Jadi pembahasan termasuk aujabul wajibat kewajiban yang paling wajib adalah mengetahui tentang Allah nama dan sifat-sifatnya Syekhul Islam mengatakan itu aujabul wajibat kewajiban yang paling wajib Salat mempelajari bab sholat wajib hukumnya Bab saum wajib hukumnya dan semua ada yang perkara itu terhentikan padanya maka mempelajarinya itu hukumnya wajib mana yatimul wajib bila wajib ternyata ini termasuk pelajaran kita ini al-faqhil asma wa sifat aujabul wajibat karena nggak mungkin kita bisa mengetahui tentang Allah kecuali kita harus paham mayat ta'ala kubih apa-apa yang berkaitan dengannya bisa tentu sebuah kitab kecil ini saya baca kayak al al iftiqar ilallah butuh kepada Allah ini lubun bil ubudiyah intisari dalam ubudiyah itu juga berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal ya yang harus kita pelajari ya, yang harus butuh kita pelajari berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akan memulai dari pembahasan itu, anak cuma mengambil satu faedah aja berupa kaifa nastaqbilu ar-ramadan bagaimana kita ini cara nah menghadapi tamu kita Ramadan tema ini bagus cuma saya akan sebutkan hanya 10 menit aja mungkin insya banyak banyak orang banyak cara banyak cara dan banyak uh, eh, rayun pendapat di dalam cara menghadapi Ramadan ini. Ada yang sebagian cara menghadapi Ramadan dengan duit banyak. Ada yang mengatakan bahwasanya cara menghadapi Ramadan itu dengan badan yang sehat. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya cara menghadapi Ramadan penting berbuka, bukanya enak. Itu semuanya Arab pendapat-pendapat. Tapi yang paling bagus dari semua sekian pendapat ini cara kita menghadapi bulan Ramadan itu dengan banyak istighfar. Banyak istighfar. Seharusnya kita menghadapi bulan Ramadan itu adalah bil qalbi dengan hati yang bersih. semua kegiatan Ramadan itu bisa terkondisikan kalau dengan hati yang sofi, hati yang suci. Kegiatan Ramadan kayak terawih, kayak apa, tilawatul Quran, kayak ini, kayak ini, kayak ini, itu bisa terkondisikan kalau hati kita itu sofi. Bukan sehat. Bukan sehat dan bukan dengan banyak Bukan dengan kalau buka enak, kalau sahur enak bukan, tapi kalau shori. Kenapa? Nah, inilah rahasianya. Kalau shori, hati yang sehat, hati yang bersih itu yulazimul istighfar. Senantiasa bergandengan dengan istighfar. Karena kalbu sofi kalau karena kalbu hati yang yuqadiluhu maksiat yang diiringi dengan maksiat itu menjadi hati yang hitam. Yaqul Rasulullah alaihi salatu wasallam hadis Abu Hurairah, "Innal mu'mina Idza adnaba nukitat nuktatut huda. Seorang mukmin apabila dia berbuat dosa, maka akan kena titik-titik hitam pada hatinya. Nah, titik hitam inilah yang menyebabkan seorang hamba di dalam menghadapi Ramadan ini menjadi rugi, muflis, rugi. Karena titik hitam ini ada di dalam hatinya. Berbeda dengan seorang hamba yang hatinya bersih. Dia akan menghadapi Ramadan dengan nasyar, dengan semangat. Menghadapi Ramadan dengan giat, menghadapi Ramadan dengan lapang dada, menghadapi Ramadan dengan ini dan itu dikarenakan al sofi hatinya itu bersih. Bagaimana cara menghadapi hati itu sopi lembut bersih? Itulah dengan rahasia banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Nah, jadi dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa menjadikan hamba itu apa? Giat dalam menjalankan ibadah ibadah rumah Ramadan. Apa yang saya katakan tadi itulah yang dikatakan oleh persis yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Muqtar al ini rahmatullah hamidullah ta'ala dosen di Madinah bahwasanya kaifana nastaghfiru Ramadan bagaimana cara kita menghadapi Ramadan qala hamidullah taala la yakunu illa bil istighfar la yakunu illa bil istighfar Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asyankiti biasa seorang syekh yang ada komentar, ada tersia iya. Salah satu sejati komentar terlihat Syekh Abdul Musin Abbas memberikan tersia untuk beliau. Jadi arah melihat uh, Syekh ini memang ada dua komentar dan ada tersia dan Cuma kalam beliau Rasulullah alaihi itu adalah kalam yang bisa dipahami dan itu adalah persis dalam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Boleh kita menyebutkan Syekhul Islam selain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tapi dengan takdir Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah alaih menyebutkan dalam rahasia ataukah eh, apa namanya eh, keutamaan tentang istighfar itu adalah tapi kalau Ibnu Qayyim umum semua ibadah itu hendaknya kita hadapi dengan hati yang berumum tapi kalau beliau dibawa pada khusus, dan ini gak ada taam baina baina umat. Jadi gak ada masalah. Jadi gak ada masalah. Lah, maksud kami di sini, mari bareng-bareng. Ini kan ngomong baru 4 Ramadan 4 apa? 4 hari atau tiga hari. Sebelum ini kita harus banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, ya banyak-banyak kita ampun kepada Allah untuk dosa yang kita lakukan. Inilah yang akan memberikan semangat ini akan memberikan rahasia nah, e, sinar atau kekuatan yang yang yang yang yang kekuatan yang besar untuk menjadikan kita itu semangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Itu masalah masalahnya. Jadi intinya kita harus pada pada istighfar insyaallah masing-masing kita ya, supaya kita bisa menghadapi Ramadan dengan baik ya dengan baik Nah, bisa menghadapi Ramadan ini bisa dengan Jawa, dengan dermawan, dengan nasya, dengan ini layakun ilah bihara, layakun ilah ilah bihara. Insya Allah sampai sini dulu sebentar aja. Insya Allah besok kita akan lanjutkan di kitab poin yang khusus itu insya Allah. Dari sampai di sini insya Allah. Subhanallah, hamdik. Satu ala ilaha illa anta